dan telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad itu dimulai pada saat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan turunnya firman Allah tabaraka wa taala yang disebutkan oleh Allah dalam suratul Hajj Udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir yang sahih ayat ini adalah ayatun madaniyah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala beliau membantah pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini makiyah Dan ayat ini merupakan ayat yang pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang disyariatkannya berjihad dan jihad dalam artian mengangkat senjata berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala Lalu kemudian turun ayat-ayat yang berikutnya yang menjelaskan tentang kewajiban mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berjihad sementara jihad adalah sesuatu yang kalian benci. Karena menghilangkan harta, menghilangkan jiwa akan tetapi bagi seorang mukmin mereka memperhatikan kehidupan yang lebih abadi yang jauh lebih nikmat dari kehidupan dunia yaitu kehidupan di alam akhirah dengan mendapatkan ridwanullah subhanahu wa taala lalu berkata al-hafiz Imaduddin Abu Fida Ismail ibn Umar الشهير بابن كثير رحمه الله تعالى فصل فكانت أول غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة الأبواء dan setelah turunnya izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang maka perang yang pertama kali yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ghazwatul Abwa Perang Al-Abwa. Perang Al-Abwa ini juga disebut perang Wuddan. Sebab Wuddan dan Abwa ini keduanya nama tempat yang berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Kurang lebih 6 atau sampai 8 mil dan Al-Abwa demikian pula Waddan adalah merupakan daerah yang terletak di antara kota Makkah dan Madinah. Maka ini perang yang pertama kali di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ikut serta dalam peristiwa ini. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau menukil dari perkataan Muhammad bin Ishaq bin Yasar rahimahullah kata Muhammad bin Ishak, awwalu ma ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-abwa thumma buwad thumma al-usyairah perang yang pertama kali diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perang al-abwa kemudian perang buwat, kemudian perang al-usyairah Wa fi safar min sanati ithnatain min al-hijrah dan kejadian perang al-Abwa, Ghazwatul Abwa ini terjadi <clears throat> pada bulan Safar pada tahun yang kedua dari hijrah setelah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja bi nafsihi beliau sendiri yang keluar jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta dalam peristiwa tersebut. Oleh karena itu disebut ghazwah. Dan para ulama usirah mereka membagi istilah. Mereka membedakan istilah dari peperangan-peperangan atau pasukan-pasukan yang keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila pasukan tersebut dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sallallahu alaihi wasallam ikut terjun langsung dalam peristiwa tersebut maka para ulama usir menyebutnya sebagai ghazwah sebagai ghazwah ghazwatu badar ghazwatu uhud dan yang lainnya adapun yang tidak beliau ikuti dalam peristiwa peperangan tersebut atau tidak mengikuti pasukan namun beliau hanya mengutus eh, mengangkat salah seorang di antara para sahabat sebagai pemimpin pasukan maka itu disebut ba'ats ba'tsun ya yang artinya utusan dan apabila utusan tersebut ba'ats itu keluar di malam hari secara diam-diam maka itu disebut sariyah. Jadi ini istilah-istilah yang masyhur di kalangan para ulama usirah untuk membedakan antara pasukan-pasukan eh, uh, yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pasukan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut terjun langsung dalam peristiwa tersebut. Maka dalam peristiwa perang Al-Abwa demikian pula Waddan atau Waddan Beliau sendiri yang keluar. Hatta balagha waddan hingga beliau sampai ke tempat yang disebut waddan. Waddan berdekatan dengan al-abwa. Oleh karena itu disebut perang al-abwa juga disebut perang waddan. Fawada'a bani Dhumrah Ibni Abdi Manah Ibni kinana ma'a sayyidihim Majdi bin Amr al-Dhamri maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan perjanjian damai. Jadi tidak terjadi peperangan ketika itu. Namun yang ada terjadi musalahah. Terjadi perjanjian damai antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dengan kabilah Banu Zamrah bin Abdi bin Kinanah bersama dengan pimpinan kabilah mereka yaitu Majdi bin Amr Ad-Damri maka ditetapkanlah perjanjian damai di antara mereka dan tidak terjadi pertempuran thumma karra raji'an ila al-Madinah kemudian beliau kembali kembali ke Madinah walam yalqa harban dan beliau tidak menemui peperangan ketika itu jadi tidak terjadi peperangan namun karena tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa tersebut eh, dalam artian ada persiapan untuk melakukan peperangan maka disebut ghazwah. Nah, meskipun pada akhirnya tidak terjadi peperangan dalam peristiwa itu. Wa kana istakhlafa 'alaiha Sa'da ibn Ubadah radhiyallahu taala anhu dan beliau ketika itu uh, mengangkat sebagai pengganti beliau yang memimpin Madinah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan kota Madinah kosong tanpa pemimpin. Oleh karena itu apabila beliau keluar memimpin langsung pasukan, maka beliau biasanya mengangkat seorang pemimpin dari kalangan para sahabat yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang berikutnya ba'su Hamzah radhiyallahu taala anhu. Utusan Hamzah atau pasukan yang dipimpin oleh Hamzah radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana kita sebutkan bahwa pasukan yang tanpa diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan tersebut itu disebut ba'ath, Disebut ba'ath. Sebelumnya disebut ghazwah. Kata Al-Hafidh Ibn Kathir, "Thumma ba'atha 'ammahu Hamzah radhiyallahu anhu fi 30 rakiban min al-muhajirin laysa fihim ansari." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pamannya yaitu Hamzah radhiyallahu taala anhu bersama dengan sejumlah 30 orang pengendara ya 30 orang yang seluruhnya berkendaraan dari kaum muhajirin jadi seluruhnya dari kalangan muhajirin laisa fihim ansari, tidak seorang pun dalam pasukan tersebut dari kalangan ansar dari Madinah. Ila sifil bahri menuju ke sebuah tempat yang disebut sifil bahri yaitu di bagian pinggir laut daerah siful bahri. Ila Abi Jahal ibn Hisham menuju Abu Jahal bin Hisham yakni bertemu dengan pasukannya Abu Jahal bin Hisham, salah satu tokoh di antara tokoh kaum musyrikin yang ma'ruf Abu Jahal. Dan Hamzah radhiyallahu taala anhu bersama dengan kaum muhajirin yang berjumlah 30 mereka menuju ke Siful Bahar karena ini memang merupakan wilayah yang sering dilalui oleh bangsa Quraisy apabila mereka hendak berangkat menuju ke negeri Syam mereka melewati Siful Bahar demikian pula pada saat mereka kembali dari negeri Syam selesai berdagang mereka pulang maka mereka juga akan melewati daerah tersebut sehingga ini telah diketahui oleh para sahabat di mana letak perjalanan mereka dan di mana letak jalan-jalan yang mereka lalui maka uh, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu bersama dengan pasukannya uh, menemui Abu Jahal di daerah tersebut. Dalam keadaan Abu Jahal bin Hisham itu baru pulang dari negeri Syam. Jadi ini jalan kepulangannya menuju ke Makkah. Warak bin ma'ahu zuha'a thalathmi'ah. Jadi Abu Jahal bersama dengan uh, pasukannya bersama dengan rombongannya yang berjumlah kurang lebih 300 orang. Berjumlah kurang lebih 300 orang. Jadi kaum muslimin berjumlah 30 orang sementara orang-orang musyrikin berjumlah 300 orang. Satu banding 10. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan para hambanya dan mengetahui bahwa mereka mampu untuk melakukan hal tersebut. Satu orang dari kaum muslimin sebanding dengan sepuluh dari kepala orang-orang musyrik. Fahala bainahum Majdi bin Amr al-Mutaqaddim. Maka telah terjadi ya berhadap-hadapan dua pasukan ini. Pasukan kaum muslimin melawan rombongan uh, Abu Jahal bin Hisham bersama dengan 300 musyrikin. Hampir saja terjadi peperangan di antara mereka, namun datanglah Majdi bin Amr Majid bin Amr yang berasal dari kabilah Banu Dhamrah yang telah kita sebutkan sebelumnya dalam peristiwa Ghazwatu Al-Abwat atau Ghazwatu Waddan maka dialah Majid bin Amr ini yang berusaha untuk menghalangi pertikaian yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Jadi Majid bin Amr yang berusaha mendatangi Abu Jahal lalu melobi Abu Jahal untuk tidak melakukan peperangan. Demikian pula mendatangi Hamzah bin Abdul Muttalib berusaha untuk menahan dan tidak melakukan peperangan. Li'annahu kana muwadi'an lil fariqain. Sebab Majdi bin Amr ini memang e, telah melakukan perjanjian damai antara dua kelompok ini. Majdi bin Amr pernah melakukan perjanjian damai dengan kaum kafir Quraisy sebagaimana Majdi bin Amr sebelumnya telah melakukan perjanjian damai pula bersama dengan kaum muslimin. Sehingga Majid bin Amr ingin menjadi perantara antara mereka dua kelompok tersebut agar tidak terjadi peperangan di antara mereka. Namun para ulama menyebutkan bahwa faedah dari adanya ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir Quraisy sesungguhnya mereka berada dalam bahaya. Agar kemudian mereka berhati-hati bahwa kaum muslimin mereka telah memiliki kekuatan. Jadi minimal ini akan menjadikan perasaan takut dalam diri orang-orang kafir Quraisy bahwa mereka adalah orang-orang yang memusuhi kaum muslimin bahkan mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kampung halaman mereka mereka yang telah menyakiti kaum muslimin selama mereka tinggal di Makkah sehingga mereka terpaksa berhijrah meninggalkan negeri mereka yang tercinta Makkah dan mereka harus meninggalkan harta benda mereka hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka cari? Al-iman wal amalus salih. Yang mereka harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan apa yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy mengusir kaum muslimin, mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kampung halamannya? Masalahnya masalah iman. Permasalahannya masalah tauhid. Naam, sehingga ketika mereka menampakkan permusuhan yang luar biasa kepada kaum muslimin maka mereka akan mendapatkan akibatnya di kemudian hari ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin wala yansurannallahu man yansuruh Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pasukan Hamzah ini pun tidak sempat terjadi peperangan tidak terjadi peperangan antara kedua pasukan yaitu pasukan Hamzah dan pasukannya Abu Jahal. Kemudian yang berikutnya Ba'su Ubaidah ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Pasukan Ubaidah ibn al-Harith. Wa ba'atha Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib fi Rabi'in al-akhir fi 60 atau 80 rakiban min al-muhajirin aidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan yang dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib. Dan itu terjadi pada bulan Rabiul Akhir bersama dengan 60 atau 80. Jadi jumlahnya lebih banyak. 60 atau 80 pengendara dari kaum muhajirin seluruhnya. Jadi tidak seorang pun dari kalangan Ansar ila ma'in bil Hijaz bi asfali thaniyatil marah menuju ke sumber sebuah sumber mata air di Al Hijaz di bawah daerah yang disebut thaniyatul marah disebut thaniyatul marah nah maka mereka mendatangi tempat tersebut falaku jam'an aziman min Quraisy nah pada saat mereka tiba di daerah tersebut mereka pun bertemu dengan sekumpulan yang besar dari kaum Quraisy. Alaihim yang dipimpin oleh Ikrimah ibnu Abi Jahlin. Yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahl. Waqila balkana kana alaihim Mikraz bin Hafs. Ada yang mengatakan bahwa ketika itu dipimpin oleh Mikraz bin Hafs. Falam yakun bainahum qitalun. Akan tetapi juga dalam peristiwa itu belum terjadi peperangan di antara mereka. Belum terjadi peperangan, hanya saling melempar panah. Jadi belum sempat bertemu di medan pertempuran, saling eh, menghunuskan pedang-pedang mereka. Hanya saya sempat dari kejauhan yang dari Allah kaum muslimin memanah dari pihak orang-orang kafir demikian pula sebaliknya. Nah, illa anna Sa'ad ibn Abi Waqqas rasyaqal musyrikin al-musyrikin yauma idzin bisahmin. Hanya saja Sa'ad bin Abi Waqqas itu melemparkan anak panahnya kepada kaum musyrikin pada saat itu. Fakana awwala sahmin rumiya bihi fi sabilillah sehingga itu adalah merupakan anak panah yang pertama kali yang dilemparkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat yang dikenal sebagai sahabat yang pertama kali melemparkan anak panahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah tabaraka wa taala memberi izin uh, untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga yang terjadi pada saat itu terjadi pelemparan panah namun belum terjadi peperangan secara langsung di antara mereka وفر يومئذ من الكفار إلى المسلمين المقداد بن عمرو الكندي وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما dan berlarilah melarikan diri pada saat itu dari orang-orang kafir menuju kepada kaum muslimin Al-Miqdad bin Amr al-Kindi dan Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya kedua sahabat ini mereka adalah orang-orang muslim. Mereka dari kaum muslimin. Sebab di Makkah setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tertinggal beberapa dari kaum muslimin yang mereka tinggal di Makkah dan mereka merasa kesulitan untuk berhijrah menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sehingga mereka berusaha untuk mencari-cari kesempatan kapan memungkinkan bagi mereka untuk meninggalkan Makkah dan menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sampai dalam peristiwa inilah ya jadi mereka menyembunyikan keislaman mereka. Mereka seakan-akan bersama dengan pasukan orang-orang kafir dan bersama dengan mereka. Wala kepada mereka. Nah, pada saat tiba di daerah tersebut, pada saat mereka tiba di daerah tersebut bertemu dengan kaum muslimin, maka ini kesempatan bagi mereka yang menyembunyikan Islamnya untuk segera meninggalkan pasukan orang-orang kafir lalu bergabung bersama dengan kaum muslimin dan di antara mereka adalah Al-Miqdad bin Amr dan Utbah bin Ghazwan radhiyallahu taala anhuma. فكان هذان البعثان أول راية أقدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم maka dua pasukan ini merupakan bendera pertama kali bendera perang maksudnya yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Walakin ikhtulifa fi ayyihima kana awal. Namun yang diperselisihkan yang manakah di antara dua pasukan ini yang terlebih dahulu diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah pasukannya Hamzah bin Abdul Muttalib atau pasukan Ubaidah bin Al-Harith? Ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama tarikh. Yang manakah di antara keduanya yang pertama kali diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, dan di sini Al-Hafidz al Katsir menyusun memulai dengan pasukannya Hamzah. Pasukan Hamzah. Karena memang sebagian para ulama at-tarikh mereka menguatkan bahwa yang pertama kali diutus dalam uh, pasukan tersebut adalah pasukannya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama seperti Musa bin Uqbah, Abu Ma'syar, demikian pula Al-Waqidi. Sedangkan sebagian pendapat lebih memilih bahwa yang pertama kali diutus adalah pasukan Ubaidah Ibnul Harith. Ini juga dikuatkan oleh sebagian para ulama seperti At-Tabari, Ibn Ishaq, Ibn Hibban dan yang lainnya. wakilah ada pula yang mengatakan innahuma kana fi sanatil ula al hijrah bahwa kedua kejadian ini itu terjadi pada tahun pertama. Jadi bukan pada tahun kedua. Jadi ada yang mengatakan kedua pasukan ini terjadi pada tahun pertama setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qaulu Ibnu Jarir At-Tabari radhiyallahu rahimahullahu taala wallahu taala a'lam dan ini adalah pendapat Ibnu Jarir At-Tabari di mana beliau menyebutkan dalam Tarikh Al-Umam wal Muluk bahwa kedua pasukan ini diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang pertama setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang masyhur dari pendapat jumhur ulama bahwa ini terjadi pada tahun kedua. Pada tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Berarti kesimpulan dari apa yang kita sebutkan di sini bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk berperang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berusaha untuk mengamalkannya dan e, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut sehingga dimulailah dengan perang Al-Abwab atau e, Al-Abwa atau disebut juga perang Waddan demikian pula disusul dengan dua pasukan yaitu pasukan Hamzah bin Abdul Muttalib dan pasukan Ubaidah Ibnul Harith radhiyallahu taala anhuma sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.